Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami mampu mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kau berikan kepada kami. Dan tambahlah ilmu kami ya Allah. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini adalah tanggal 28 eh, Ramadan Berarti kita telah puasa sampai hari ini 28 hari Dan nanti malam adalah malam ke 29 Ramadan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita Dan menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Sebagaimana yang telah saya janjikan kemarin, insya Allah materi kita pada sore hari ini adalah seputar permasalahan riba. Seputar permasalahan riba. Di antara permasalahan yang dibahas oleh Al-Quran dan eh, pengharamannya di dalam Al-Quran itu diturunkan secara bertahap adalah tentang riba dan ayat-ayat terakhir tentang riba itu berada di dalam surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat nomor 275 sampai ayat nomor 280. Itu adalah ayat-ayat terakhir yang turun tentang riba. Mari coba kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut agar supaya kita mengetahui tentang riba riba itu adalah uh, kita mendapat tambahan dari uang kita tanpa ada usaha sedikit pun. Jadi kita mendapat tambahan dari uang kita tanpa ada tanpa ada uh, usaha sedikit pun. Dan riba itu dikenal ada dua macam, riba nasiah dan riba qabl. Nanti insyaallah kita bahas berikutnya. Sekarang uh, kita baca dulu ayat-ayatnya. Bagi yang punya Al-Quran terjemah silahkan dibuka yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 275. Itu dulu yang kita baca.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 Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini ayat ini indah ya. Coba kita bahas dulu ayat ini uh, sepotong dari ayat 275 surat Al-Baqarah. Di situ Allah Swt mengatakan orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba. Orang yang memakan riba itu tidak berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, orang yang kesurupan para ahli tafsir al-mutaqaddimun, ahli tafsir uh, dari kalangan salafus soleh, seperti Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, mereka menafsirkan ini adalah nanti hari kiamat. Jadi orang-orang yang pemakan riba nanti bangkit dari kubur itu seperti orang kesurupan, seperti orang mabuk, ya, sempoyongan, seperti orang nggak sadar. Itu nanti hari kiamat. Namun kebanyakan ahli tafsir mutaakhirin eh, kontemporer yang sekarang berpendapat ini di samping hari kiamat nanti sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas ini sudah berlaku saat ini sekarang. Artinya orang-orang yang pemakan riba itu mereka kehidupannya tidak baik, jiwanya itu enggak tentram, jiwanya tidak tenang. Jiwanya seperti orang yang kemasukan setan, jiwanya seperti orang yang kesurupan itu orang yang pemakan riba. Nggak tenang, seperti orang kesurupan di dunia ini. Jadi tanpa merasakan dia itu bingung karena banyak makan riba, karena bermuamalah dengan muamalah riba, akhirnya mereka itu yaitu kehidupannya eh, membabi buta tanpa merasakan seperti orang mabuk. Dia mabuk karena mabuk cinta riba. Cinta riba. Dia mabuk oleh keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan dari riba itu. Padahal pada hakikatnya dia rugi. Dia tidak untung, dia rugi. Sehingga di dunia ini, dia itu dalam e, melakukan berbagai macam aktivitasnya seperti orang gila. Nggak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Yang dipikirkan oleh dia adalah saya dapat keuntungan banyak. Saya dapat uang banyak. Sehingga dia tidak peduli. Walaupun dia mendolimi orang. Dia menggencet orang. Dia memojokkan orang. Orang miskin oleh dia dipaksa untuk untuk membayarkan riba itu. Dia bermuamalah dengan muamalah renten, meminjamkan uang, meminta kembalinya lebih. Apalagi nanti bunganya itu berbunga. Ya, riba. Jadi dia memakan harta manusia dengan cara yang dolim. Yang dipikirkan cuma satu, bagaimana saya dapat uang, uang, dan uang. Materi, materi, dan materi. Jadi ini adalah tafsiran dari ayat nomor 275 ada dua penafsiran dan dua-duanya benar yaitu pemakan riba, orang yang bermuamalah dengan muamalah riba di dunia seperti orang kesurupan, nanti bang bangkit dari kubur juga seperti orang kesurupan. Sampai-sampai di dunia ini, saking cintanya dengan riba, saking gilanya dengan riba, sehingga mereka mengatakan innamal bay'u mithl riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Ini sudah dahsyat ini sudah. Sampai jual beli disamakan dengan riba. Mestinya, mestinya dia ngomongnya itu riba itu kan sama dengan jual beli. Mestinya gitu. Saking gilanya sampai terbalik ngomongnya. Jual beli kan sama dengan riba. Jadi seakan-akan riba itu yang paling betul. Jual beli itu nomor dua betulnya. Subhanallah. Nah, ini sudah gila. Orang pemakan riba itu memang seperti orang gila, nggak punya perasaan, dinasehati nggak mau, dinasehati nggak mau. Ya, ya antum lihat aja orang-orang yang dengar ceramah saya ini yang pemakan riba marah semuanya. Orang yang kerja di bank marah semuanya, tidak terima. Yang kerja di bank konvensional tidak ada yang terima. Kenapa? Karena mereka seperti orang gila, kesurupan. Diberitahu tidak mau. Bela diri, bela diri. Sudah Anda riba. Anda riba. Anda mau bela diri mau model apa, Anda terjerumus dalam riba. Ketika Anda marah, eh, berarti Anda semakin yakin bahwa Anda memang pemakan riba. Seperti orang kesurupan, Tidak terima. Diterangkan hukum yang sebenarnya tidak mau terima. Membabi buta. Oleh Allah dibantah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu oleh Allah dihalalkan. Adapun riba memang oleh Allah diharamkan. Enggak sama itu. Jual beli itu halal, halalan thayyiban ada aturan-aturannya. Sementara kalau riba itu yang enggak boleh. Riba. Kemudian riba, riba itu kan keuntungan yang didapat tanpa ada usaha, itu riba. Kita mengenal dalam hukum Islam ada riba nasiah, ada riba fabel. Kalau riba nasi'ah ini uh, identik dengan hutang piutang. Ya, hutang piutang. Ada orang uh, hutang kepada kita 100 ribu. Dan kita minta nanti kembalinya lebih 100, 100 ribu plus seribu Ya, 101 ribu. Ini ya, itu namanya riba A. Jadi tempo, kemudian ada ribanya, ada tambahannya, ada bunganya. Istilahnya bunga lah kalau zaman sekarang ini. Kemudian ada lagi riba al ribal fadl ini jual beli dalam hal yang sejenis, dalam hal emas uh, dengan emas atau makanan dengan makanan ya, padi dengan padi misalnya, itu uh, dengan jumlah yang lebih. Jadi misalnya ini emasnya cuma 5 gram uh, ditukar dengan emas yang 4 gram itu nggak boleh kalau sama-sama emasnya. Harus sama, 5 gram ya 5 gram. Demikian pula makanan padi misalnya harus sama. Walaupun jenis padinya beda, ini pasti kelas 1, ini pasti kelas 5. Kalau satu jenis, itu nggak boleh lebih. Harus sama, satu kilo, satu kilo. Jadi mungkin solusi yang terbaik adalah dijual dulu. Yang ini dijual, nanti uangnya dibuat beli yang itu. Itu solusinya. Riba. Kemudian kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dulu sebelum ada hukum riba ya, sebelum diterangkan hukum riba, yang sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Tapi setelah datang hukum riba, ya setelah turunnya ayat ini dan sampai sekarang, nggak boleh lagi. Eh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> Jadi yang sudah terlanjur biar berlalu, urusannya itu diserahkan kepada Allah. Adapun orang yang mengulangi mengambil riba setelah turunnya ayat ini, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Artinya mereka benar-benar dibakar di neraka, gara-gara makan riba. Riba membuat dunia ini kacau. Kedoliman di mana-mana gara-gara riba. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi di dalam ayat yang setelahnya, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat. Ya. Ada sebagian kiraah itu membacanya. Yamhaqullahu riba wa yurabbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sodakah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya. Jadi uh, riba itu Allah dimusnahkan. Riba itu dimusnahkan. Riba itu tidak ada barokahnya. Ini yang mengatakan ini Allah loh ya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah. Jadi riba itu tidak ada barokahnya. Musnah, hartanya musnah. Berapa banyak orang yang jatuh gara-gara riba. Berapa banyak orang yang terkena bencana gara-gara riba barokahnya tidak ada, rumah tangga tidak harmonis, kena penyakit ini dan itu macam-macam gara-gara riba. Ini yang janji ini Allah, yamhaqullahu riba. Riba itu oleh Allah dimusnahkan, dimusnahkan. Jangan terkecoh oleh banyaknya ya. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan sanatnya dinyatakan oleh Sahih Al-Albani di dalam Sahihul Jami' yaitu sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ar-riba wa in kathur fa inna akibatahu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah sedikit. Jadi riba itu walaupun banyak, akibatnya sedikit. Nggak ada barokah. Barokah itu nggak ada. Kedamaian nggak ada. Ketenangan nggak ada. Ketentraman nggak ada. Kacau. Yang dipikirannya adalah uang, uang, uang, uang, uang. Apalagi dia ketika hadir pengajian, dia selalu merasa bersalah. Bingung, bingung dia. Pemakan barang haram, orang-orang riba, termasuk bank-bank konvensional, bank riba dan yang lainnya. Ya. Itu riba. Sementara kalau sodakoh, wayur bis sodakot, ay wayur bis sodakot, dikembangbiakan oleh Allah. Sodakoh dikembangbiakan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan tidak terhingga sodakoh, berbeda dengan riba. Jadi jangan terkecoh, berapa banyak orang jatuh gara-gara riba. Riba itu benar-benar dahsyat, menakutkan riba itu. Kemudian di dalam ayat yang nomor ke 278 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, Allah manggil orang-orang beriman, "Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan uh, tinggalkan sisa-sisa riba yang belum kamu pungut, tinggalkan. Kalau kamu memang beriman." Jadi berhenti total dari riba. Harus berhenti total dari riba sekarang juga kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah turun ayat ini berhenti total. Yang sudah kamu ambil ketika belum turun hukum ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memaafkan, diserahkan kepada Allah urusannya. Tapi yang setelah turun ayat ini dan ke depan jangan diteruskan. Jangan diteruskan riba itu berhenti total dari riba. Berhenti total. Kalau memang kamu orang beriman, kalau memang kamu beriman. Kalau tidak berarti perlu diragukan keimanannya. Imanannya itu benar, tidak benar imannya. Belum sesuai dengan yang diharapkan keimanannya. Bukan hanya itu, Allah memberikan ancaman dan ini ancaman yang paling dahsyat. Allah berfirman di ayat berikutnya 279, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih." Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Subhanallah. Jadi kalau kamu tidak tobat dari riba, kalau kamu nggak tobat, kamu masih terus menerus bermuamalah riba, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang dengan kamu. Subhanallah. Atau bahkan para tafsir mengatakan, berarti kamu menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin menang. Orang yang perang dengan Allah dan Rasulullah sebenarnya tidak akan mungkin perang, tidak akan mungkin menang. Disebutkan di dalam tafsir nanti para pemakan riba di akhirat nanti disuruh ngambil senjata. Kut silahkan. Kamu ambil senjatamu. Kamu akan perang dengan Allah dan Rasulnya. Perang dengan Allah. Ini ancaman yang sangat dahsyat. Subhanallah. Jadi kalau sudah jelas ayat ini sudah turun. Eh, pada zaman Nabi dulu masih ada muamalah riba. Ya berarti nekat. Dia akan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak akan menang. Dia akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Bagaimana kalau taubat? Eh, ada solusinya. Wa intubitum. jika kamu taubat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Alhamdulillah, Islam ini membuka pintu uh, pintu untuk taubat. Ada solusinya. Taubat kepada Allah kembali, menyesal, tidak berbuat riba lagi, jangan mengulangi riba selama-lamanya. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dari riba. Terus bagaimana kalau taubat dari riba? Kalau sudah taubat dari riba, maka yang diambil cuma rosmalnya saja. Falakum ru'usu amwalikum rosmal, modalnya saja. La tadlimun, kamu tidak mendolimi, yaitu kamu tidak mengambil hartanya orang. Wala tudlamun, kamu tidak didolimi, hartamu tidak diambil oleh orang. Modalmu nggak diambil. Jadi kalau tobat diambil modalnya saja. Nah ini riba. Ya, harus kalau tobat seperti itu. Kalau tobat dibersihkan hartanya benar-benar bersih. Yang uh, hasil riba dikeluarkan semuanya. Yang diambil cuma rosmal saja. Kalau tobat. Ya, riba. Jadi ini. Islam adalah agama yang sangat adil. Para pendengar setia radio dakwah Islamia dimanapun Anda berada. Ya, memang inilah betapa kejahatan riba. Riba ini yang membuat uh, uh, para pribadi-pribadi hancur, masyarakat hancur, negara-negara dunia hancur, rusak, musnah gara-gara riba, gara-gara muamalah-muamalah riba yang membuat uh, terjadinya uh, krisis moneter, membuat terjadinya kebangkrutan, kerugian dan yang lain-lainnya adalah gara-gara riba karena hutang yang diambil itu nanti ada bunganya. Dan bunganya itu nanti bertumpuk-tumpuk. Sampai orang gak mampu, kasih semuanya akhirnya gara-gara riba. Uh, apa namanya, perusahaan-perusahaan semuanya itu bangkrut gara-gara kena riba. Terus riba. Akhirnya dipikirkan orang itu adalah bagaimana bayarkan bunga, bagaimana bayar bunga. Terus seperti itu. Kemudian juga karena itu setiap orang yang terlibat di dalam muamalah riba dosanya sama. Mereka mal'un, dilaknat, dikutuk melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang terlibat dalam muamalah ribawiyah. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala beliau mengatakan لعن Rasulullah sallallahu alaihi الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء hum sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dilaknat itu dikutuk ya dijauhkan dari rahmat Allah dia dijerumuskan ke dalam azab Allah Rasulullah sallallahu melaknat pemakan riba dan orang yang membayarkan riba, orang yang menulis muamalah riba, dan orang yang menjadi saksi muamalah riba, dan mereka itu dosanya sama. Jadi semua yang terlibat dalam riba itu dosanya sama. Kalau kita ibaratkan di sebuah bank, bank konvensional, bank riba, itu semua yang kerja di dalam bank itu kena laknat Allah Subhanahu wa taala dikutuk. Semua yang bayar, yang memanfaatkan, yang nulis, yang ngetik, bahkan maaf-maaf satpamnya juga kena, tukang sapunya juga kena. Kenapa? Karena mereka saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Mereka saling membantu dalam kemaksiatan. Silakan Anda buka surat Al-Maidah ayat nomor 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ya, ya tolong menolong, dilaknat semuanya, dikutuk semuanya. Solusinya bagaimana? Solusinya ya harus keluar dari sana, harus ditinggalkan itu, dibiarkan bubar. Kalau anda semuanya yang kerja itu keluar nanti bubar itu. Mau tidak mau harus pakai yang syar'i, benar-benar syar'i, bukan label saja, benar-benar syar'i. Masuk Islam jangan setengah-setengah, harus total. Jangan mengimani sebagian ayat-ayat Allah, sementara kafir kepada sebagian yang lain. Yu'minuna nabi ba'dil kitab wa yakfuruna nabi ba'd. Iman kepada semuanya, Islam kafah. Udhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara total. Jangan pilih-pilih. Jadi bank-bank riba itu harus ditinggalkan, semuanya ditinggal, bubar mereka. Maka dibangun bank-bank syari, bank syariah yang benar-benar syariah, bukan syariah label saja nipu orang. Benar-benar syariah muamalahnya, syari, 100% syari. Walaupun mungkin uh, secara secara uh, secara langsung mungkin sulit bertahap tidak apa-apa. Yang penting ada ke arah sana perbaikan. Kemudian juga eh, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah betapa dahsyatnya riba. Mari kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Aisaruha mislu an yankihar rajul ummahu. Riba itu ada 73 pintu. Riba itu ada 73 pintu. Dan yang paling ringan seperti seorang anak menzinai ibunya sendiri. Jadi zina itu ada 73 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, yang nomor 73, itu seperti anak menzinai ibunya. Bagaimana pula dengan yang nomor 74, yang 73, bagaimana pula dengan yang nomor 1. Jadi dosa riba yang paling ringan seperti anak menzinai ibu. Demikian pula di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnadnya dan sanatnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' melalui jalan sahabat Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu taala anhuma yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa salatina zunyah satu dirham uang riba satu dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang yang dipakai oleh seseorang, sedangkan dia tahu itu adalah hasil riba, maka lebih dahsyat dari 36 perzinahan. Lebih dahsyat daripada 36 perzinahan. Satu dirham loh itu. Kalau istilah kita ya satu peser lah. Satu peser, satu rupiah uang hasil riba. Satu rupiah uang hasil riba. Sementara kita tahu itu adalah hasil riba. Kita manfaatkan, kita kita pakai, maka itu lebih dahsyat daripada 36 perzinahan. Lebih dahsyat daripada 36 perzinahan. Ini semua menunjukkan betapa dahsyatnya riba. Supaya kita mikir. Supaya kita berpikir panjang sebelum kita terlibat dalam riba. Ya, ya itulah riba banyak sekali ya yang mana uh, di antara riba-riba sekarang yang dia di bank ya, bank-bank konvensional riba jelas pasti. Kita nggak boleh bermuamalah dengan bank konvensional kecuali kalau terpaksa. Terpaksa kita muamalah di sana karena mungkin untuk keamanan atau mungkin juga untuk memanfaatkan fasilitasnya, fasilitas transfer atau ATM atau yang lainnya. Eh, secara terpaksa nggak apa-apa muamalah di sana, tapi bunganya tetap nggak diambil Bunganya nggak boleh diambil. Sebagian ulama mengatakan bunga itu boleh diambil untuk kemaslahatan umum saja. Dan kita nggak dapat pahala. Sekedar kita membebaskan diri dari murkanya Allah dari uang kotor itu. Untuk maslahat umum, seperti untuk bangun jalan, ya bikin paving misalnya di kampung, atau bikin lampu-lampu di jalanan, untuk membuat eh, kamar mandi umum, pokoknya umum-umum tidak ada untuk pribadi, tidak ada untuk kebaikan. Bukan untuk masjid, bukan untuk sekolahan, bukan untuk yang semisalnya. Jadi untuk umum-umum saja dan sekedar kita membebaskan diri dari uang itu. Dan kita nggak dapat pahala sekedar membebaskan diri dari uang itu, bunga itu. Dan nggak boleh diberikan kepada orang, nggak boleh dimakan, nggak boleh dijadikan minuman, nggak boleh dibuat pakaian, nggak boleh dibuat beli kendaraan, nggak boleh dibuat beli rumah, nggak boleh dibuat pemberi nafkah kepada keluarga, nggak boleh diberikan kepada bapak, ibu, keluarga, kerabat nggak boleh. Untuk mengeluarkan zakat juga nggak boleh. Untuk bayar pajak juga nggak boleh. Walaupun pajak itu haram loh ya. Tapi uang bunga untuk bayar pajak nggak boleh. Nggak boleh. Jadi uang bunga itu benar-benar dibuang. Dibuang artinya untuk masalah umum lah sekedar kita bebas dari uang itu. Sekedar kita bebas dari uang itu. Itu bunga. Karena bunga itu eh, riba. Riba itu kotor. Benar-benar dahsyat. Subhanallah. Sampai-sampai Ibnu Dafiq Al-Id rahimahullahu taala beliau mengatakan Wahuwa ay ar-riba mujarrabun li su'il khatimah. Dan riba itu sangat mujarab untuk mendapatkan mati su'ul khatimah, matinya mati jelek. Jadi kalau orang kepingin mati su'ul khatimah, kepingin mati yang jelek, mati yang buruk, mati yang tidak baik, silakan makan riba. Itu mujarab terbukti. Kalau ingin mati husnul khatimah, tinggalkan riba. Tobat dari riba. Insya Allah matinya husnul khatimah. Ya, riba. Demikian dahsyat. Subhanallah. Termasuk deposito. Ada orang misalnya saya sudah tua, uang saya ini kalau saya diamkan di rumah nanti habis, saya punya uang 100 juta, saya taruh di bank lah deposito dengan harapan saya dapat bunganya tiap bulan, dapat keuntungan. Itu riba namanya, riba itu, itu riba. Nah terus bagaimana solusinya? Saya kan sudah tua. Ya solusinya adalah bagi hasil. Jadi orang yang bisa dipercaya, diajak kerjasama. Ya ini saya punya modal sekian, silakan antum jalankan modal saya. Dan nanti keuntungannya dibagi berapa persen, berapa persen. Misalnya dibagi uh, 70, 30 misalnya. Keuntungannya dibagi seperti itu. Dan keuntungannya nggak bisa tetap. Mungkin banyak, mungkin sedikit, mungkin nggak untung. Dan mungkin juga rugi, yang saya resiko rugi, rugi ditanggung bersama. Ditanggung bersama rugi, pemilik modal rugi modal, pemilik tenaga rugi tenaga. Itulah yang syar'i. Jadi senang sama-sama senang, rugi sama-sama rugi. Adapun sistem yang ada, sistem-sistem Zionis, sistem Yahudi yang ada ini. Yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin makin miskin. Yang mau yang satu maunya diuntungkan saja, nggak peduli yang lainnya rugi. Nggak punya perasaan, nggak punya kepedulian. Kacau, dunia kacau, riba. Di mana ada riba, di sana turun balak, turun bencana. Karena riba itu kedoliman. Riba itu dolim, bunga itu dolim. Seperti juga asuransi, asuransi ya, syarikat itu takmin, asuransi. Misalnya asuransi mobil, ini saya asuransikan mobil saya. Kalau nanti uh, mobil ini ada kecelakaan atau yang lainnya, maka keluar asuransinya. Kalau tidak, maka hilang uangnya hilang misalnya. Nah, itu juga riba. Itu bukan riba lagi, itu gambling itu, gambling malahan judi. Ada lagi sekarang asuransi, kita bayar, bayar asuransi masa depan, misalnya kita bayar, bayar, bayar terus ya. Bayar terus sampai misalnya <clears throat> eh, kita umur 65 eh, lah, nanti kita dapat uang 6 miliar. Padahal uang yang kita masukkan ke dia itu kalau total semuanya sekitar misalnya 300 juta, sekitar itu ya. Kalau sampai 60, umur 65 kita masih hidup, maka kita dapat 6 miliar. Nah ini riba namanya, dapat dari mana uang itu? Berkembangnya dari mana? Kan kita akadnya bukan akad, bukan akad, uh, bukan akad bagi hasil. Dan kita jangan mempermainkan Allah dalam akad. Kalau akadnya itu bagi hasil, dibuat usaha, ya benar-benar dibuat usaha. Karena ada yang akadnya bagi hasil, ternyata enggak, bukan dibuat usaha, tapi ya sama dengan eh, bank-bank konvensional model-model gitu. Ya, jadi riba ini menakutkan ya. <clears throat> Kemarin juga sudah kita singgung seperti hutang piutang, hutang menghutangkan uang satu juta minta dikembalikan lebih ya renten atau juga misalnya tukar cek saya punya cek orang punya cek misalnya sepuluh juta tapi baru cair bulan depan sementara dia butuh uang kontan uang cash lalu dijual ceknya ini saya jual kepada kamu sekarang sembilan juta nah, nanti kamu bulan depan dapat mencairkan itu sepuluh juta ini riba riba dan macam-macam lah riba itu banyak banyak banyak kita perlu belajar ilmunya riba ini hati-hati ya, termasuk koperasi-koperasi. Koperasi-koperasi yang ada kebanyakan riba semuanya. Riba itu. Bunga, riba. Ya, kalau dalam Islam itu adalah tolong menolong. Kalau orang utang itu ya utang. Utang seribu ya kembali seribu. Kecuali kalau dia mengembalikan itu lebih dengan keikhlasan dari dia. Nggak ada perjanjian tertulis, nggak tertulis, nggak ada. Itu nggak apa-apa. Ya. ya dalam Islam itu malah menolong. Jangan orang sudah kesulitan nggak bisa bayar, sementara dia punya niat bayar loh ya. Kita nggak bicara orang yang nakal. Kita tidak bicara orang yang beling. Kalau orang nakal itu di luar pembicaraan kita. Ini orang yang baik-baik, dia kepingin bayar, cuman belum mampu bayar. Ditunggu. Allah berfirman kan di ayat setelahnya itu, nomor 280, Wa in nadu usratin fa nadiratun ila maisarah wa an khairul lakum in kuntum ta'lamun ta dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, belum bisa bayar, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Jadi kasih tempo lagi sampai dia mampu bayar, sampai dia dapat kemudahan. Dan apabila kamu sodakohkan hutang itu atau sebagiannya, maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi orang susah itu bukan malah disusahkan, malah dibantu. Itu orang yang baik-baik ya. Yang kita bicarakan di sini orang yang baik-baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala Rasulullah SAW bersabda tentang memberi tempo kepada orang hutang itu man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithluhu shadaqah qabla an yahilla dain Barang siapa yang memberi tempo, eh, memberi tempo menunggu kepada orang yang kesulitan, kesulitan ya diberi tempo, maka dia tiap hari mendapat pahala seperti uang itu, dia dapat pahala sodakoh sebelum jatuh tempo yang berikutnya. Masya Allah. Misalnya ada orang utang ke Anda satu juta. Sudah jatuh temponya dia belum bisa bayar. Lalu Anda memberi tempo lagi. Bisa saya tempo ya sampai bulan depan. Nah, selama Anda menunggu dia sampai dia mampu itu, setiap hari Anda dinilai sodako satu juta. Subhanallah. Ya, falahu fikul yaumin mitlu sodako. Tiap hari dinilai sodako seperti itu satu juta. Fa'idha halat jain fa'andorohu falahu bikul yaumin mislahu sodakoh. Apa sudah jatuh tempo, jatuh, jatuh tempo ya, dan Anda masih memberi tempo juga, sudah nggak apa-apa, sudah. Mungkin Anda masih perlu itu, manfaatkan dulu, nanti aja kalau ada kesempatan lagi silakan dibayar. Ya, ditunggu lagi, maka kita tiap hari mendapat fadilah seperti sodakoh dua kali lipatnya. Kalau dia utang satu juta, kita dinilai sama dengan tiap hari sodako dua juta. Allahu Akbar. Luar biasa benar-benar kemurahan Islam, kepedulian Islam, dan Islam adalah agama yang memang benar-benar peduli. Ya inilah mungkin yang singkat dari saya tentang riba ya. Mudah-mudahan bisa membuka uh, wawasan, menjadikan kita semakin mengerti dan semakin waspada. Apalah artinya dunia? Berapa lama sih kita di dunia ini? Paling 60 tahun, paling 70 tahun. Kalau kita makan yang haram bagaimana? Kita makan yang haram, berdoa kepada Allah nggak dikabulkan doanya oleh Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kita berdoa nggak dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah selesai bercerita itu tentang orang yang dia uh, banyak melakukan perjalanan jihad, banyak haji, banyak umroh, banyak ibadah. Dia angkat tangannya, dia berdoa, Ya Allah, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Ya, adab-adab doa telah dilaksanakan semuanya. Tapi ada yang prinsip yang dia lupakan. <clears throat> Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah?" Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya haram, haram dan haram nggak mungkin dikabulkan. Apalagi juga beliau bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlatih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram neraka lebih pantas. Jadi intinya nggak enak lah barang haram itu nggak enak, nggak tentram, nggak tenang, ibadah nggak enak, pengajian nggak enak, semuanya nggak enak. Sementara kalau halal semuanya itu enak. Ya mungkin materi pembuka dari saya semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dan kaum muslimin semuanya dari murka Allah Subhanahu wa taala dari riba. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi. Baik, mitra pengaji 100,5 Jawa Islam yang FM Borja kita ikuti bersama materi yang diberikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi dan di kesempatan kali ini kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Punya pertanyaan yang sudah masuk banyak sekali. Jadi bagi anda mitra pengerti yang masih ada pertanyaan, pertanyaan anda simpan dulu uh, untuk pertanyaan besok mungkin insya Allah. Dan Semoga nanti kita bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bisa kita bacakan dan kita uh, beri masukan tentunya pertanyaan yang sesuai dengan materi dan untuk memberikan langsung saja akan dibacakan satu persatu. Ya, Allah. Assalamualaikum Ustaz, semoga dirahmati Allah. Gimana hukum uh, beli rumah dengan KPR bank adalah riba? Dalam hal ini yang dosa pihak penjual atau pembeli. Kemudian bagaimana solusi bila terlanjur asuransi jiwa? apa diteruskan, tapi kalau keluar kita ambil pokoknya, kemudian bunganya kita salurkan ke bangunan umum. Hmm. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Nah, ini butuh perincian-perincian ya pertanyaan ini ya. Yang jelas kalau memang Anda menyebut tenaga riba, ya nggak boleh bermuamalah dengan riba. Tidak ada istilah ah, tawar-menawar dalam hukum. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Nggak boleh ada hukum yang abu-abu. Kalau Anda terlanjur mengikut asuransi jiwa, yang jelas-jelas riba itu, ya Anda harus segera keluar. Obat sekarang juga. Ya, diambil rosmalnya saja, modalnya saja, Eh, adapun bunga yang Anda dapatkan setelah itu, ya Anda bebaskan diri Anda dari daripadanya. Bagaimana caranya dikeluarkan untuk masalah umum, membangun jalan, buat paving uh, eh, di kampung atau membuat uh, apalah. Pokoknya umum-umum dan tidak ada hubungannya dengan uh, kebaikan, tidak ada hubungannya dengan pribadi atau orang yang lain. Ya semoga Allah membebaskan Anda dan kita semua dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang semoga dirahmati Allah, gimana hukumnya kredit card e, bila bayar tanpa bunga? Sebab setiap transaksi saya selalu tanya kalau tanpa bunga saya setuju. Jazakumullah khairan kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. <clears throat> Kalau memang tidak ada bunganya tidak ya apa-apa, itu kan hutang piutang ya. Anda misalnya utang e, satu e, juta dan kembali satu juta itu tidak masalah, itu kan hutang ya. Jadi Anda hutang satu juta, Anda pakai dulu uangnya dia satu juta. Lalu Anda bayar satu juta itu tidak apa-apa. Itu tanpa riba, tanpa bunga. Kalau ada bunganya nggak boleh. Jadi masalahnya itu bunganya itu loh. Ada bunganya. Hutang nggak apa-apa, tapi tanpa bunga. Kalau ada bunga, itulah yang dilarang dan itulah yang namanya riba karena di sana penuh dengan kedoliman dan Islam ini adalah agama yang memberantas kedoliman. Inti dari ajaran Islam ini adalah menegakkan tauhid dan keadilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hadromi, penyampai Al-Haq. Bagaimana cara bertaubat bagi kami yang terlanjur um, memanfaatkan hutang riba dalam berbagai bidang yang pada zaman sekarang begitu mudah didapatkan. Jazakumullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan kita ikhlas dan hidup kita bermanfaat. Allahumma amin. Jadi bagaimana kalau terlanjur ya memanfaatkan hutang riba? Nah, ini maksudnya seperti apa dulu ya perlu diperinci ya. Kalau memang Anda dahulu uh, mengambil riba dari orang-orang ya, ya harus dikembalikan. Dikembalikan itu miliknya orang, harus Anda kembalikan kepada mereka. Harus Anda kembalikan. Karena ayat ini sudah turun eh, pada zaman Nabi dulu. Kalau sebelum turun ayat ini, zaman jahiliyah dulu, sudah dimaafkan. Tapi setelah turun ayat ini nggak boleh. Dan kita sudah turun ayat itu. Jadi kalau sudah terlanjur, ya kembali kepada ayat tadi itu. Fa in falakum ru'usu amwalikum. Ya. Jadi harus dikembalikan kepada mereka kalau kita tahu orang-orang itu, dikembalikan ke orang-orangnya. Ya, Tobat harus ada kemauan untuk menyelesaikan urusannya. <clears throat> Memang kalau hubungan dengan orang urusannya, ya diselesaikan urusannya. <clears throat> Seperti itu. Dan ini mungkin perlu diperinci lagi ya, seperti apa kasusnya. Saya bicara secara umum tadi ya. Adapun kalau yang ditanyakan kasus tertentu, maka butuh penjelasan seperti apa kasusnya. Karena berbeda antara bicara secara umum dan bicara tentang kasus. Kasus ada uh, ada penjelasan tersendiri, kasusnya seperti apa, dan pemecahannya juga sesuai dengan kasus itu. Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dalam berdakwah. Apakah harta benda yang kami gunakan untuk usaha yang belum tunai kepemilikannya atau kredit juga wajib dizakati? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah mengabulkan doa Anda dan memberikan kebaikan kepada Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi barang-barang yang dipakai ya, dipakai usaha itu nggak kena zakat ya. Misalnya Anda punya uh, punya mobil dipakai untuk usaha, misalnya untuk uh, taksi itu nggak kena zakat, kena zakat harta, zakat mal dari penghasilannya. Jadi yang dipakai itu nggak kena, yang dipakai kena cuma satu, itu emas perhiasan, ya emas atau perak perhiasan itu walaupun dipakai menurut pendapat yang hati-hati yang kuat itu kena zakat. Adapun yang lainnya selain emas yang dipakai itu nggak kena zakat ya, yang dipakai nggak kena zakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, saya mau tanya bagaimana jika kita pinjam uang di koperasi, apa juga termasuk riba? Padahal pada tutup bank, SHU-nya, SHU-nya, tutup, tutup buku SHU-nya, tutup buku SHU-nya dibagikan kepada anggota dari Dewi di Merkang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habbaka ladhi fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya Karena ya Allahumma amin. Kalau yang saya tahu ya, koperasi selama ini memang riba. Yang saya tahu begitu. Jadi kalau orang itu utang seberapa, nanti bayarnya lebih. Yang saya tahu seperti itu. Atau misalnya, ya, yang saya tahu seperti itu ya, dari ribanya yang saya tahu itu. Seperti itu ya. Jadi kan kan begini ya, misalnya orang utang, kita ada orang si A itu utang di koperasi 10 juta. Nah nanti koperasi ini akan minta lebih kembalinya kan. 10 juta lebih, 10 juta plus berapa. Plus 100 ribu atau berapa. Itu namanya riba. Jadi itulah namanya riba. Itu bisa muamalah itu itu dilarang muamalah riba. Itu kalau utang 1 juta kembali 1 juta. Jadi yang saya tahu seperti itu ya, koperasi begitu. Memang mereka itu menguntungkan, menguntungkan. Tapi secara materi, secara jangkau, secara ya ya secara untung yang nggak enak lah uang panas itu nggak tenang nggak tentram nggak damai nggak barokah dan hakikatnya mereka adalah rugi hakikatnya mereka rugi mereka menjual uh, kedamaiannya menjual ketenangannya menjual ketentramannya menjual surganya menjual ridho Allah menjual cinta Allah menjual segalanya dengan harta yang seperti itu Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya meminjam uang di bank dengan jaminan harta peninggalan orang tua yang saya juga berhak atas harta tersebut. Sebenarnya saya tidak setuju tapi saudara memaksa dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah saya juga ikut berdosa Ustaz? Jazakumullah khairan kasir atas jawabannya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah swt terlimpahkan kepada Anda semuanya. Jadi harta peninggalan orang tua itu adalah warisan. Warisan itu uh, kalau memang orang tua yang meninggalkan warisan punya utang piutang, dibayar utang piutang dulu. Kalau punya wasiat-wasiat yang syar'i, dilaksanakan dulu wasiatnya. Setelah itu baru dibagi kepada ahli waris warisan itu segera dibagi. Jangan sampai warisan itu dimanfaatkan oleh sebagian orang yang lainnya nggak memanfaatkan. Segera dibagi warisan. Kecuali kalau berbentuk usaha dan usahanya berjalan baik, maka nggak apa-apa mereka tetap bersatu di sana dengan catatan keuntungannya dibagi kepada eh, yang berhak menerima warisan sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Nah seperti kasus ini kedoliman namanya ini, ini kedoliman. Jadi warisannya orang tua dijadikan jaminan, hartanya eh, di bank, macam-macam ya. Sementara Anda tidak setuju, Anda Anda Anda ini Anda tidak Anda tidak berdosa, Anda malah terdolimi, Anda teraniaya, Anda nggak dosa. Kecuali kalau Anda ridho, Anda setuju, Anda masuk di dalamnya sama dengan surat Al-Maidah ayat 2 tadi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan eh, dan pelanggaran dan permusuhan. Jadi kalau Anda nggak setuju, nggak dosa. Dan yang dolim adalah saudara Anda. Dan saya sarankan kalau ada warisan itu segera dibagi, segera dibagi. Sehingga masing-masing itu mendapatkan haknya, silakan dimanfaatkan oleh masing-masing. Yang menjadikan silaturahmi terputus itu gara-gara warisan nggak dibagi-bagi. Sebagian memanfaatkan, sebagian tidak. Akhirnya mereka jadi saling salah paham, saling curiga. Akhirnya silaturahmi putus gara-gara warisan nggak dibagi. Karena itu warisan itu supaya segera dibagi. Jangan ditunda-tunda pembagiannya warisan ya. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda solusi yang paling baik. Allahumma amin. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh bunga dari bank untuk kita bayarkan pajak PBB? dan pajak jual beli rumah. Syukran kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Uh, bunga itu nggak boleh dibayarkan untuk untuk pajak ya. Tadi telah dijelaskan ya nggak boleh untuk pajak. Walaupun pajak sendiri itu haram, pajak itu haram ya. Silakan Anda buka dalilnya semuanya. Pendapat ulama semuanya. Orang Islam itu bayar uh, eh, bayar zakat, zakat dan negara pandai mengelola mengelola negara Bukan memaksa orang untuk bayar ini, bayar itu. Pajak itu, kalau dalam bahasa Nabi itu namanya maks. Maks ya. Maks itu dolim, kedoliman. Walaupun itu adalah dolim, tapi nggak boleh dibayarkan dari dari bunga. Jadi nggak boleh ya. Jadi bunga itu ya istilahnya uang yang dibuang lah. Untuk manfaat umum, maslahat umum yang kita nggak dapat pahala dari daripadanya, nggak dapat pahala sama sekali dari daripadanya. Sekedar kita membebaskan diri dari uang yang seperti itu, uang yang kotor itu, ya. Ini ada pertanyaan yang di luar materi ya. Mohon maaf udah saat ini nggak kita jawab dulu. Karena pertanyaan masuk cukup banyak sekali. Kita prioritaskan yang sesuai dengan materi aja. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang mendapatkan pahala dari e, berjihadnya sedangkan orang tersebut berjihad memakai kendaraan hasil kredit sepeda motor? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Uh, mengenai kredit seperti apa dulu? Kredit itu perlu pembahasan ya. Uh, kredit itu kan begini ya. Uh, ini saya pesan motor. Kalau Anda beli kontan, Anda beli cash ya, tunai itu 10 juta. Kalau Anda membelinya kredit, itu dalam jangka misalnya tiga tahun ya, 15 juta. Itu kan namanya kredit ya. Ini ada beberapa permasalahan di sini. Permasalahan pertama, kalau orang itu hanya menjual kredit saja. Ya. Ini sepeda motor saya jual kredit saja. Kredit selama tiga tahun harganya 15 juta. Kredit. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada hilaf ya. Dengan catatan harga terakhir sudah diketahui dari awal dan tidak berkembang lagi, nggak berbunga lagi. Misalnya hasil akhir itu 15 juta, titik. Dari awal kita tahu, ya saya sepakat. Saya beli kredit tiga tahun dengan 15 juta, titik. Selesai, itu nggak apa-apa, nggak ada hilaf itu. Karena nggak ada bunga, nggak ada riba, nggak ada apa-apa. Yang kedua, yang kedua adalah ini sepeda motor, kalau kontan itu 10 juta. Kalau kredit tiga tahun misalnya 15 juta. Nah, seperti ini. Ini para ulama mengatakan kalau kita mengambil salah satunya, sudah saya ambil yang kontan saja 10 juta. Itu boleh, nggak masalah. Atau dia mengambil sudah saya ambil yang tempo saja. Ya, tempo 3 tahun 15 juta. Saya ambil itu aja. Dari semula dia akadnya begitu. Ini boleh menurut pendapat yang rojih. Itu satu harga. Satu harga. Satu harga. Saya mengambil kontan saja. Titik saya mengambil kredit saja, titik, dengan harga sekian, tidak berkembang lagi harganya. Itu pendapat yang rosi adalah boleh. Yang tidak boleh, ini kalau kontan 10 juta, kalau tempo 15 juta. Lalu orang ngambil begitu saja tanpa menentukan apakah dia ngambil yang uh, yang kontan ataukah yang tempo, ya pakai yang kredit, tidak menentukan itu yang tidak boleh, dia riba. Ya. Jadi itu pendapat yang rosi. Eh, nah Rasulullah SAW an an bay an bayatin fi bayatin. Eh, apa namanya ada eh, dalam satu jual beli itu ada dua transaksi, ada dua harga lah istilah itu dilarang. Maksudnya kalau orang ngambil tanpa menentukan dia mengambil yang mana. Adapun kalau saya ngambil salah satu, saya ngambil yang yang tempo saja. Itu tidak apa-apa menurut pendapat yang rojih. Dan juga difatwakan oleh kibar ulama, Syekh Utsaimin, Syekh Bas, dan yang lain-lainnya. Walaupun sebagian ulama berpendapat nggak boleh mutlak. Karena mereka memahami hadisnya dengan pemahaman ya ya pemahaman mereka begitu beda pemahaman saja dan saya juga pernah ditanya masalah ini di website saya habibning.com dan telah saya jelaskan panjang lebar ya dengan dalil-dalilnya silakan anda uh, mencari di forum diskusi dan tanya jawab website uh, eh, habibning.com jadi begitu ya jadi kredit seperti apa dulu yang nggak boleh itu kredit yang berbunga dan pertanyaan anda ini menyangkut kasus tertentu dan saya tidak akan menjawab masalah kasus ya karena kalau kasus itu nggak boleh dibicarakan di depan umum, kasus itu harus uh, jelas dulu. Kalau berkaitan dengan orang yang dibicarakan harus ada orangnya, sehingga penjelasannya lengkap. Anda bicara begini, dia bicara begitu, baru diputuskan. Oh kalau begitu keputusan begini, bukan satu pihak. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fi. Anda punya tabungan di bank, akan tapi ada bunganya. Anda khawatir tercampur dan terpakai dengan pokoknya Ustaz, apakah bunga tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum yang lain? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah wa iyak. Jadi kalau memang eh, kita eh, terpaksa nyimpan uang di bank konvensional ya untuk manfaatkan fasilitasnya atau yang lainnya, ya bunganya itu jangan diambil, ya dicatat aja bunganya, catat terus. Jadi dicatat terus bunganya sekian, sekian, sekian, catat terus sehingga Anda tahu mana yang milik Anda, mana yang bunga. Dan bunga untuk bayar, bayar administrasi nggak boleh. Administrasi membayar sendiri dari uang Anda, bukan dari uang bunga itu. Ya, jadi bunganya dicatat sendiri. Nanti kalau sudah banyak misalnya diambil nggak apa-apa bunga itu untuk masalah hat umum ya. Sekedar kita membebaskan diri dari uang itu. Sekedarnya saja. Jadi tidak apa-apa, itu adalah solusinya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah membimbing kita. Dan tentu dalam hal-hal yang seperti ini kita memakai eh, cara-cara yang lebih hati-hati ikhtiar secara hati-hati. Kan kita mencari keselamatan. Iya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya setiap bulan transaksi dengan bank konvensional dan tidak paham dengan riba. Saya tidak bisa hitung modal saya karena buku bank sebagian sudah dibuang. Menurut Ustaz, apa bank syariah saat ini bisa dijadikan solusi? Mau solusinya? Jazakumullah khairan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai bank konvensional pasti ya, pasti riba, pasti riba. Dan uh, kalau anda eh, ingin menghitung bunganya ya harus harus harus mengikuti di bukunya terus, bukunya bank itu terus diikuti bunganya berapa, bunganya berapa. Karena ini sudah terbuang, sudah terhapus ya. Mungkin sudah lama nggak di nggak diprintkan itu kan nanti hilang itu hitungannya. Anda mengambil cara yang paling hati-hati. Uh, menurut perkiraan ya, perkiraan bunganya sekian. Pakai yang paling hati-hati, itu lebih selamat. Dan yang bunga itu Anda keluarkan, sudah keluarkan untuk masalah umum saja, sekedar kita membebaskan diri dari uang itu. Jadi pakai cara yang hati-hati. Namun ke depan lebih baik Anda ikuti terus perkembangan buku bank itu, ya diperinkan terus sehingga diikuti bunganya sekian catat catat terus seperti itu Jadi kita tahu jelas mana yang milik kita mana yang bunganya adapun bank syariah yang sekarang ada saya pernah diskusi dengan uh, seorang ahli perbankan, ahli perbankan, dan beliau terjun di perbankan itu sudah puluhan tahun. Kata beliau, belum ada bank syariah yang benar-benar syariah, belum ada. Yang ada adalah upaya-upaya menuju syariah. Ya, alhamdulillah ada upaya, alhamdulillah perlu didukung itu. Ya, ada upaya perlu didukung, sekali lagi perlu didukung. Cuman mereka juga harus ada upaya benar-benar syariah. Jangan hanya pokoknya yang penting syariah saja selesai, yang penting orang-orang levelnya syariah, beres enggak. Kita dukung Anda. Anda buat bank syariah, bank yang lainnya yang penting arahnya syariah, kita dukung Anda. Silakan. Kita dukung, upaya yang bagus sekali. Tapi Anda juga harus ada perbaikan ke dalam. Harus benar-benar berupaya syariah. Ya, sehingga tidak menipu umat. Umat jangan hanya ditipu oleh level-level saja. Karena biasanya umat terlipu oleh level Yang penting ini syariah, sudah syariah, tidak apa-apa. Ini konvensional, oh tidak boleh. Masalahnya bukan level Masalahnya adalah prakteknya. Jadi untuk bank syariah sekarang yang benar-benar syari belum ada, belum ada. Yang ada adalah upaya-upaya menuju ke sana dan kita dukung mereka. Dan mereka perlu didukung terus. Dan kita harapkan mereka-mereka yang terjun di bank-bank, perbankan, mudah-mudahan ada upaya terus untuk benar-benar menjadikan bank itu syari, syariah, barokah, Anda barokah. Barokah dunia, barokah akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mulai dari kota Malang, insya Allah. Saya Malang ini makmur, tentram. saya nggak hujan, nggak hujan debu terus. Ini gara-gara banyak maksiat ya baru debu. Itu gara-gara maksiat kita, banyak riba. Riba di mana-mana bang riba. Ingat ya baru hujan debu. Ya, insya Allah kalau riba dihilangkan nggak ada hujan debu lagi nanti. Insya Allah. Itu belum hujan batu. Kalau terus riba nanti hujan batu. Nah untuk bila mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Insya Allah. Allahumma amin. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem perbankan syariah itu apa juga ada unsur ribanya? Misal saya pinjam uang 10 juta dengan jaminan BPKB sepeda motor untuk membayar angsuran rumah dalam waktu sekitar satu tahun, setahun satu tahun setengah, total uang yang harus saya bayar, utang ya. yang harus saya ya. bayar menjadi 13 juta apa yang harus kami lakukan setelah makan atau berhubungan dengan riba sebagai ganti tobatnya? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Semoga Allah meridhai kita, menambah ilmu kita, menjadikan kita ikhlas, menjadikan kita istiqomah, dan Allah selalu menolong kita. Allahumma amin. Jadi mengenai perbankan syariah ya, baru saja telah saya bahas ya, nggak perlu saya ulangi lagi. Adapun ketika Anda akad, ketika akadnya itu adalah akad hutang. Ya, akadnya itu hutang. 10 juta, maka kembalinya harus 10 juta karena akadnya adalah hutang. Kecuali kalau ketika akad Anda itu misalnya akadnya akadnya adalah uh, bagi hasil. Ini kami ngasih modal Anda 10 juta diputar ya Nah, itu nanti ya tergantung kesepakatan, keuntungannya dibagi berapa-berapa. Dan keuntungan itu pun nggak pasti, bisa banyak, bisa sedikit, bisa nggak untung, bahkan resikonya bisa rugi, pemodal rugi uang, itu. Tapi kalau dipatok kayak Anda begini, Anda utang 10 juta, jaminannya bpkp sepeda motor. Lalu ternyata nanti Anda bayarnya itu harus 13 juta untuk waktu setahun. Itu namanya riba kalau itu. Itu riba. Yaitu huwa ainur riba. Itulah inti daripada riba yaitu. Jadi walaupun namanya syariah nggak syariah itu, itu nggak syariah. Islam itu kan istilahnya kan nolong orang, bantu orang. Tentu orang-orang memang bisa dibantu dan bisa dipercaya boleh dibantu. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur ya Anda bertobat kepada Allah dengan tobat yang ikhlas, tobat nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, jadi tidak akan mengulangi selama-lamanya dan perbanyaklah beramal soleh. Insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah suka dengan hamba-hambanya yang selalu bertaubat kembali kepadanya. Allahumma amin. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya punya hutang ke sebuah tempat. Saat saya mau bayar, tempat itu sudah bangkrut. Bangkrut, tutup dan saya belum bisa ketemu orangnya. Saya tidak tahu di mana tempat orang tersebut saya sudah tanya tapi tetap saja orang uh, di sebelahnya tempat tersebut tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang harus dibayar ya. Kalau Anda hutang kepada seseorang, ternyata nggak tahu lagi di mana orangnya, ya Anda cari, cari ya, cari dulu, dicari dulu, usaha dulu, dicari dulu. Ya, dicari tahu dulu. Uh, kalau nggak tahu orang, ada keluarganya misalnya, saya berikan kepada keluarganya pada ahli warisnya, keberikan pada ahli warisnya. Kalau saya nggak ketemu sama sekali, benar-benar nggak ketemu dan tidak akan mungkin ketemu. Ya, seperti itu, ya uang itu Anda sodakohkan dengan niat untuk orang itu. Jadi Anda ini saya sodakohkan untuk orang yang memiliki uang ini. Ini buat utang saya. Tapi sebelum disodakohkan dicari dulu ya. Dicari dulu, dicari dulu, cari dulu. Tanya-tanya, tiba semuanya. Eh, kalau ketemu Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya keluarganya. Kalau ada keluarganya berikan keluarganya. Kalau nggak ada juga semuanya Ya sudah, jalan terakhir adalah disodakohkan dengan niat pahalanya untuk pemiliknya. Seperti itu, hutang piutang itu yang kemarin tadi kita bahas ya. Harus hati-hati sekali, itu urusan akhirat, urusannya panjang sekali. Semoga Allah menyelamatkan Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya rindukan karena Allah. Apa hukumnya kalau nabung di bank tapi niat uh, nabungnya untuk menyisakan uang belanja agar tidak boros dalam belanja. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Semoga eh, doa Anda dikabulkan oleh Allah dan Allah menjadikan kita istiqamah. Allahumma amin. Jadi nabung di bank ya, yaitulah kalau bank konvensional itu bank riba ya kita nggak boleh bermuamalah dengan dia kecuali seperlunya saja, seperlunya saja ya mungkin memanfaatkan fasilitasnya untuk keamanan uang kita. Adapun kalau untuk nabung-nabung seperti ini ya cari aja yang bank-bank syariah. Walaupun yang syariah benar-benar syariah nggak ada, tapi carilah yang berusaha menuju kepada syariah yang sebenarnya, carilah yang itu. Ya itu lebih aman. Walaupun kita juga masih tidak tenang itu, nggak tenang kita. Karena bagaimana juga yang syariah, benar-benar syariah belum ada. Upaya ke sana ada. Tapi lebih lebih apa lebih ringan lah dibanding dengan yang yang lainnya seperti itu ya jadi nabung itu boleh ya tidak apa-apa cuman tempatnya aja diusahakan tempatnya tempat-tempat yang aman yang aman dalam arti tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, eh, adik saya pinjam uang untuk bisnis. Adik eh, bila mau dikembalikan selama 10 kali, Ah, dan akan diberi bunga. Saya tolak bunganya, tapi adik saya ngotot bahwa uang saya akan banyak keuntungannya, maka adik bilang anggap ini bukan riba, tapi hasil keuntungan. Gimana Ustaz? Saya terima atau saya tolak hasil keuntungan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adiknya pinjam uang untuk bisnis ya. Uh, jadi utang untuk bisnis ya. Ini akad itu perlu ya. Ketika ah, anda orang ada orang mengambil uang anda itu akadnya apa dulu? Kalau akadnya utang ya utang, utang seribu kembali seribu. Kalau akadnya utang, kalau kalau akadnya itu adalah akad uh, uh, kerjasama ya mudoroba misalnya bagi hasil, itu akadnya dari awal ini bagi hasil ya. Anda jalankan, nanti keuntungannya dibagi berapa begitu. Tapi keuntungannya itu nggak bisa pasti. Misalnya uang Anda dipinjam adik, ini 10 juta untuk di, dijalankan dalam bisnis. Lalu tiap bulan adik memberi keuntungan kepada Anda. Tiap bulan kamu kasih misalnya 500 eh, ribu tiap bulan. Nah, itu namanya riba itu. Itu riba. Sama dengan bunga bank, sama dengan deposito dan semisalnya. Jadi yang boleh itu solusinya adalah akadnya dari awal, akadnya bukan akad hutang piutang. Akadnya adalah sistem bagi hasil. Ini Eh, saya punya modal, kamu jalankan. Atau sama-sama punya modalnya syarikat kerjasama. Nanti keuntungannya dibagi berapa berapa persen ya. Dan keuntungan nggak bisa pasti ya berkembang ya. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang nggak untung, kadang rugi. Rugi ya kena uangnya modalnya juga rugi. Seperti itu. Tapi kalau tiap kalau tiap bulan misalnya Anda dikasih keuntungan, itu namanya riba, itu namanya bunga. Itulah yang haram di situ. Jadi tidak boleh ya muamalah dengan begitu. Walaupun memang menguntungkan itu, menguntungkan. Tapi memang diuji kita di dunia ini tuh ujian. Itu haram. Kenapa kok haram sih? Karena itu mendolimi orang, mendolimi orang. Kita maunya diuntungkan terus, kita nggak mau tahu usahanya orang. Kalau dalam Islam itu, kalau mudoroba bagi hasil atau kerjasama, kalau untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Itu Islam adil. Jadi bukan satu pihak diuntungkan saja, Ya, seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati lah. Memang hati-hati sistem yang ada nggak islami. Memang orang kalau mau ngamalkan Islam zaman sekarang ya dia gori, dia orang asing, dia orang asing. Rasulullah SAW bersabda, "Badal Islamu ghariban, wa sayutu ghariban kama bada, fatu balil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan dianggap asing dan kembali dalam keadaan asing. Berbahagialah orang-orang yang dianggap sebagai orang asing, orang aneh. Semuanya sudah riba, semuanya bilang tidak apa-apa, kok ini bilang tidak boleh. Nah ini orang asing, orang aneh. Tapi tidak apa-apa. Siapakah orang asing itu? Alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang-orang yang tetap baik ketika manusia sudah rusak. Biar manusia rusak semuanya, kita berusaha tetap baik. Ya. Kemudian di antara definisi orang asing pula, unasun salihun fi unasin su'in katsir, man ya'fihim aktar mimman yut, mimman yuti'uhum. Ya. Orang asing itu adalah orang yang baik, yang jumlah mereka minoritas. Berada di tengah mayoritas orang yang rusak. Yang menderhakai mereka lebih banyak dari yang mentaati mereka. Itu orang asing. Kemudian di antara definisi orang asing pula. Alladzina yuslihuna ma'afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Manusia merusak, dia perbaiki. Orang asing dia itu. Kemudian di antara definisi orang asing pula, an fil qabail. Mereka adalah orang-orang sedikit dari kalangan suku-suku. Jadi dari kalangan suku-suku masih sedikit mereka jumlahnya. Jadilah anda orang asing, berbahagialah orang asing. Jadi walaupun orang bilang nggak apa-apa ya, kalau nggak boleh nggak boleh. Jadi memang hidup zaman sekarang memang kita butuh sabar kalau mau ngamalkan agama yang dengan benar. Jangan kalau orang sudah rusak kita ikut-ikutan rusak, nggak boleh, nggak boleh imma'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yakun ahadukum imma'ah." Janganlah seorang dari kamu itu imma'ah, ikut-ikutan. Kalau orang baik ikut baik, orang rusak ikut rusak. Jangan. Wal yuwattin ahadukum nafsahu. Hendaklah seorang dari kamu itu memantapkan jiwanya untuk tetap baik walaupun manusia sudah rusak. Walaupun orang rusak semua, kita istiqomah tetap baik. Ya, seperti itu. Jadi ya memang hati-hatilah, ya ingatlah, ingat nih hukum Allah. Memang dunia ini ujian, kita diuji. Orang Islam itu diuji, Enggak boleh gini, enggak boleh itu sabar. Insya Allah yang boleh itu banyak, yang enggak boleh cuma sedikit ya jadi seperti itu ini sebenarnya SMS yang masuk ini sangat banyak sementara waktu kita tinggal sedikit sekali ya bentar ya Mandol silakan sebentar, sebentar, bentar ya kita cari yang lainnya aja yang mungkin belum dibahas ya silakan Mandol Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala arisan di daerah saya jika kita menabung maka akhir tahun nanti akan ada tambahan uang. Tambahan itu dari orang yang meminjam uang di arisan itu. Karena mereka yang meminjam uang di sana maka akan dipotong beberapa persen. atau ah, hal itu termasuk riba. Tapi para pengurus arisan uh, berdalih bahwa uang tambahan itu adalah sebagian balas jasa. Tolong penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ya ini riba, ini pasti riba, ini jelas ya. Jadi arisan, arisan artinya arisan ya bagaimana arisan? Kalau kita uh, uh, dapatnya 110 juta, yang bayarnya 10 juta, nggak boleh dilebihkan. Balas jasa itulah namanya riba ya. Misalnya ada orang pinjam kepada kita, dan kita menentukan nanti kembalinya sekian. Ini karena ada ketentuan kan, walaupun nggak tertulis atau bahkan mungkin tertulis ini namanya riba. Kecuali kalau orang pinjam kepada kita tanpa ada perjanjian apapun, saya nggak minta lebih apapun, pinjam 10 juta kembali 10 juta. Ternyata setelah kembali dia memberikan lebih, ya itu nggak apa-apa yang pada kita bahas. Cuman kalau kasus anda ini ini ada ada kesepakatan di antara mereka, ya itu nggak boleh itu riba ya, itu riba dan memang banyak di apa namanya di kampung-kampung oh, di PKK PKK itu yang seperti ini riba jadi mungkin mereka punya uang nanti kalau orang itu minta dibelikan ini belikan itu nanti uh, pinjam sekian kembali lebih itu riba banyak riba itu jadi kita harus hati-hati dan mungkin kita nggak bisa bahas tuntas di radio yang cuma waktunya sebentar sekali silakan hadir pengajian kan Islam bukan hanya bulan Ramadan saja Insya Allah nanti setelah Ramadan tetap ngaji, insya Allah ngaji pengajian. Kalau ibu-ibu silahkan datang di sini di Gedung Fatimah ada di Selasa sore jam 4 atau juga di tempat-tempat lain. Di, ya, ya, ada beberapa pengajian ibu-ibu saya asuh di tempat-tempat lain juga atau di Masjid An-Nur atau yang lainnya. Ya saya harapkan mudah-mudahan eh, ngaji seperti ini bukan hanya Ramadan saja. Insya Allah kita istiqomah. Ini ilmu yang sangat penting kita bawa sampai mati sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak hati-hati nanti berbahaya sekali. Ya, sebentar ya. Pondol silakan. Assalamualaikum Ustaz, ibu saya pinjam uang di bank. Sudah saya ingatkan kalau saya tidak akan taat dalam maksiat tapi malah diancam dengan dikatakan sebagai anak tidak berbakti. Doakan saya moga Allah mengampuni mengampuni saya. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum. Uh, eh, jadi ketika ibu anda itu uh, pinjam uang di bank itu kan nggak boleh ya riba dari pada bunganya ribanya. Tapi anda menasihatin dengan cara yang terbaik, dengan cara terbaik ya, dengan sopan, dengan akhlak, dengan arif, dengan bijaksana, dengan kata-kata yang lembut, jangan dimarahi ibunya, jangan kasar kata-katanya. Kalau sudah Anda nasihati, sudah didoakan, ikut tetap ngotot juga, eh, tetap pinjam di bank, ya Anda sabar, Anda sabar, dan Anda ya Anda nggak boleh taat dalam kemaksiatan, memang benar. La ta'ata lima makhlukin fi maksiatil khaliq. ma ta'atu fil ma'ruf, nggak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah, taat dalam kebaikan saja. Jadi Anda mengingatkan sudah bagus, Anda betul, cuman mungkin caranya, caranya yang baik, caranya yang halus ya. Seperti itu doakan ibu Anda, mudah-mudahan Allah di disadarkan untuk tidak bermuamalah dengan dengan bank lagi seperti itu bank riba, bank konvensional dan semisalnya. Dan pada akhirnya ya mungkin itu dulu lah bisa saya jawab. Bentar lagi ya akan maghrib, kita juga perlu persiapan-persiapan. Mohon maaf, SMS yang belum terjawab, yang masuk banyak sekali. Ya mudah-mudahan di lain waktu bisa dijawab. Dan marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah eh, mengabulkan doa-doa kita. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, selamatkan kami dari riba, Ya Allah. Selamatkan kami dari riba, Ya Allah. Selamatkan kami dari semua muamalah riba, Ya Allah. Selamatkan kami dari yang haram. Selamatkan kami dari yang syubhat. Ya Allah, bersihkan tubuh kami dari yang haram. Keluarga kami bersihkan dari yang haram. Ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam kami, ke dalam keluarga kami, kecuali yang halal, Ya Allah, kecuali yang halal. Kami benar-benar takut kepada yang haram, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram. Ya Allah, jadikanlah kami merasa cukup hanya denganmu, Ya Allah, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa yakinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamadita fit dunia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan yang mantap ya Allah, iman yang mantap, iman kepadamu, iman kepada hari akhir iman yang mantap ya Allah. Sehingga keimanan ini membimbing kami untuk selalu istiqomah ya Allah. Untuk selalu membawa mencari bekal untuk perjalanan panjang kami ya Allah. Kami yakin ya Allah di dunia ini sementara ya Allah. Paling-paling umur kami 60-70. Itu pun kalau sampai ya Allah. Boleh jadi nanti sore, nanti malam kami mati ya Allah. Ya Allah terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Jadikan kami istiqomah, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Jangan kau lepaskan kami dari bimbinganmu sekejap mata pun, ataupun kurang dari itu, jangan, ya Allah. Karena kalau kau lepas kami, ya Allah, kami akan binasa, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna, Allahumma inna ka'afuun, tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma inna ka'afuun, karimun, tuhibbul afwa fa'afu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami. Engkau maha pemaaf, ya Allah, engkau maha pemurah, engkau suka memaafkan, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Dan ini adalah permohonan kami yang selalu kami mohonkan kepadamu. Jangan kau sia-siakan permohonan kami. Engkau eh, tutuplah umur kami, Ya Allah, dengan husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhulika min su'il khatimah. Wa na'udhulika min su'il khatimah. Wa na'udhulika min su'il khatimah. اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا أقربائنا وأمامنا وعمالنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولهم وفروعهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار Ya Allah, bebaskan kami semua dari api neraka, Ya Allah. Bebaskan kami semua dari api neraka, Ya Allah kami, ibu bapak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, pasangan-pasangan kami, ya Allah. Anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah. Kerabat kami, famili kami, saudara kami, paman kami, bibi kami, kakek kami, nenek kami. Semuanya, ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Yang hidup ataupun yang telah mati, ya Allah. Bebaskan kami semuanya dari api neraka. Bebaskan kami semuanya dari api neraka. Bebaskan kami semuanya dari api neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.